إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم Hadirin yang dimuliakan para ulama, para kiai, para ustaz dan semua yang hadir akramakumullah rahimakumullah. Sesungguhnya tidak ada perkara yang lebih penting melebihi agama. Karena agama inilah Allah ciptakan manusia. Di kita diciptakan oleh Allah SWT itu hikmahnya itu adalah untuk agama. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan itu tugasnya itu untuk agama, untuk mengamalkan agama. Memuliakan Allah Ta'ala bahkan bumi langit diciptakan oleh Allah. Ini karena masalah agama. Pernahkah kita berpikir kenapa Allah ciptakan langit, ciptakan bumi? Itu apa? Sedangkan Allah itu tidak berhajat sama sekali kepada langit dan bumi. Allah berfirman di dalam kitabnya, Allah khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahun. Yatanazzalu al-amru bainahun ta'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in 'ilma. Allah ciptakan tujuh petala langit, tujuh lapis langit, tujuh lapis bumi. Dan Allah SWT bikin aturan-aturan yang ada di antara langit dan bumi ini. Matahari ada aturannya, bulan ada aturannya, segala sesuatu ada aturannya. Tumbuh-tumbuhan ada aturannya, sampai atom-atom yang paling kecil pun ada aturannya, ada tertibnya aturan pohon mangga lain, pohon manggis lain, pohon durian lain. Semua ada aturan-aturan. Ini semua diciptakan oleh Allah. Maksud tujuan yang terpenting itu adalah lita'alamu anna Allah ala kulli syai'in qadir agar kamu itu tahu bahwa Allah itu maha kuasa. Karena masalah agama ini sebetulnya. Allah ciptakan makanan yang macam-macam itu. Maksud tujuannya yang terpenting bukan supaya kita ini bisa muakan seenak-enaknya. Bukan. Maksud yang terpenting supaya kamu itu tahu bahwa Allah itu maha kuasa. Kita makan, di situ ada nasi, ada daging, ada cabai, ada merica, ada garam. Coba kamu bayangkan bagaimana dunia ini kalau tidak ada garam gitu. Itu masakan apa-apa nggak enak semua. Kalau nggak ada cabai begitu, Bagaimana itu? Adem semua, nggak ada pedesnya. Sudah orang temboro nggak bisa makan dengan enak. Hmm. Tapi orang itu sibuk dengan cabai, sibuk dengan sambel sampai lupa untuk apa ini diciptakan sambel. Ya biar makan enak itu kan untuk kamu. Tujuan kamu bikin sambel supaya makan enak. Tujuan Allah yang menciptakan sambil itu loh apa? Yang menciptakan lombok, yang menciptakan merica, yang menciptakan tangan kamu sehingga bisa nyambel itu. Lita'alamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Supaya kamu tuh faham, tahu betul bahwa Allah tuh maha kuasa. Hmm. Allah menerbitkan matahari dari timur. Maksud tujuan yang terpenting bukan supaya kita bisa mencangkul di sawah, supaya kita tahu bahwa Allah Maha Kuasa. Allah menenggelamkan matahari di barat maksud yang terpenting bukan supaya kita bisa tidur nyenyak, supaya kita kenal bahwa Allah itu Maha Kuasa. Namun Allah Taala bahkan Allah SWT ciptakan akhirat pun juga karena masalah agama. Di akhirat itu nanti ada namanya dua tempat saja, surga dan neraka. Surga itu untuk balasan orang-orang yang mau ngamalkan agama. Neraka adalah balasan bagi orang-orang yang tidak mau amal agama. Bahkan hari kiamat datang Bumi dihancurkan, langit dihancurkan, gunung-gunung diterbangkan. Habis jagat raya ini. Bukan karena baterainya matahari sudah habis. Bukan. Energi yang ada di bulan sudah habis. Bukan. Itu karena masalah agama. Karena Allah hendak mengumpulkan seluruh manusia. Mau diadili itulah namanya hari kiamat. Hari pengadilan. Manusia di sana akan diadili. Siapa yang telah berhasil mengamalkan agama. Siapa yang tidak berhasil mengamalkan agama. Akan dipanggil satu-satu oleh malaikat Jibril. Fulan ibnu Fulan telah berhasil mengamalkan agama. Dapat dari Allah dan dia tidak akan celaka selama-lamanya. Fulan ibnu Fulan tidak berhasil mengamalkan agama, mati dalam keadaan kafir, celaka selama-lamanya. Dipanggil satu persatu seluruh manusia yang ada di dunia nanti. Jadi semua Allah Ta'ala ini semua karena masalah agama ini semua. Allah tidak berhajat sedikit pun dengan perkara-perkara ini semuanya. Tetapi Allah memberitahu kepada kita bahwa ini semua diciptakan oleh Allah, dikaitkan dengan agama. Supaya kita paham agama ini penting. Allah mengirim manusia-manusia istimewa, para nabi, para rasul. 124 ribu nabi, 313 rasul, Bahkan Allah mengutus Sayyidul Anbiya Iwar Rusul yang mulia Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa semua itu? Untuk masalah agama. Maka agama ini harus kita pahami penting banget agama ini, lebih penting dari segala yang penting. Lebih berharga dari segala yang berharga. Hari ini manusia merasa memahami bahwa ah, makan ini penting, minuman itu penting, ekonomi itu penting, teknologi itu penting. Tapi sedikit manusia yang paham kalau sholat itu penting. Hmm. Lebih lagi sedikit orang yang memahami bahwa sholat itu lebih penting dari yang penting. Nah. Sehingga enak saja meninggalkan sholat. Nah. Padahal sholat ini dua rekaat lebih mahal daripada dunia seisinya kata Nabi. Sholat ini barokahnya di dunia, dikubur, di padang masyar, di akhirat. Tapi sholat telah ditinggalkan karena sepiring nasi. Karena apa? Manusia tidak paham Seperti orang yang tinggal di hutan, dikasih uang dibuang. Karena dia tidak tahu harganya uang. Dikasih emas dibuang. Tapi kalau dikasih singkong bakaran ke telo, telo bakaran seweneng. Padahal nih uang ini bisa untuk membeli satu truk telo bakaran. Karena apa? Karena dia tidak paham. Begitulah nasibnya manusia sekarang ini semua Tidak tahu nilai daripada agama, tahu nilai-nilai benda. Maka kalau mendapatkan benda-benda barang-barang gembira, padahal benda-benda itu cuma sebentar saja kemudian ditinggalkan mati. Tidak memahami pentingnya agama, Bahkan sebagian kebodohannya sudah sampai memuncak. Sampai agama itu dianggap gangguan bagi kehidupan dia. Ngerepot-ngerepoti. Hmm. Orang-orang ahli politik memahami lain lagi. Dianggap agama ini satu ancaman, bahaya ini. Hmm. Karena seperti anak kecil itu dikasih obat mujarab untuk menyembuhkan penyakitnya, malah dia ketakutan. Pak dokter nakal, Pak dokter nakal. Hmm. Dokternya malah dilempari kerikil. Hmm. Padahal disitulah kesembuhan dia. Begitulah manusia kebanyakannya merasa agama ini masalah, agama ini menyusahkan. Padahal keselamatan dia dunia akhirat hanya di dalam agama. Namun karena Allah Subhanahu wa taala, agama ini penting betul. Nasib kita tidak dikaitkan oleh Allah dengan harta kita. Bukan kalau hartanya banyak mesti beruntung, enggak. Tidak dikaitkan oleh jabatan kita. Kalau jadi presiden mesti untung, tidak, tidak ada itu. Jaminan seperti itu. Berapa banyak orang jadi presiden kemudian tidak beruntung? Presiden Fir'aun, la'anatullah alaih. Ya. Juga tidak beruntung. Bukan kalau orang kaya mesti beruntung. Tidak. Orang yang beruntung hakikatnya satu. Orang yang istiqomah mengamalkan agama dengan ikhlas sampai mati. Cuma itu orang yang beruntung. Yang lainnya semua celaka semuanya. Yang lainnya bermasalah dengan Allah SWT. Kalau orang bermasalah dengan orang rumah, maka dia bisa keluar rumah. Kalau orang bermasalah dengan kepala desa, keluar dari desa itu beres. Kalau orang punya masalah dengan seorang presiden, keluar dari negaranya. Kalau orang punya masalah dengan Allah, mau lari kemana? Hmm. Lari ke timur, timur milik Allah. Ke barat, milik Allah. Mau ke langit pun, mau langit juga milik Allah. Mau musuh kuburan pun, kuburan juga milik Allah. Hmm. Orang yang sudah ada masalah dengan Allah, berarti tidak ada jalan bagi dia untuk selamat. Dia akan celaka kemana saja dia pergi. Akan terjadi masalah dengan Allah kalau orang itu tidak mengamalkan agama Allah. Maka semulaikan Allah Ta'ala agama ini penting mulaikan. Agama ini bukan sekedar pupuk bawang. Sekedar tambahan. Hmm. Agama ini pokok daripada permasalahan kehidupan kita dunia akhirat. Orang-orang dunia kalau sudah menghadapi masalah genting, oh ini masalah penting ini. Ini masalah hidup atau mati ini. Hmm. Kita harus pentingkan masalah ini. Agama ini bukan masalah hidup atau mati. Agama ini lebih penting daripada itu. Agama ini ke surga apa ke neraka. Hmm. Bukan masalah hidup atau mati. Bukan masalah miskin atau kaya. Masalahnya ke surga apa ke neraka. Bukan masalah jadi pejabat atau rakyat. Jadi penghuni surga apa jadi penghuni neraka? Bukan masalah sehat atau sakit, tapi masalah neraka atau surga. Begitu pentingnya agama. Lebih penting dari segala yang penting. Maka semulaikan Allah Ta'ala sekarang juga kita harus memahami perkara yang kedua. Setelah tahu agama ini penting, sangat penting, kita harus paham Bagaimana caranya supaya kita ini bisa mengamalkan agama? Keluarga kita bisa mengamalkan agama? Umat ini bisa mengamalkan agama? Itu yang kita pikirkan sekarang. Bagaimana caranya? Sudah ditunjukkan oleh junjungan kita, pimpinan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya agama ini bisa difahami, supaya agama ini bisa diamalkan. Maka harus ada satu usaha. Yang pertama ini harus ada usaha. Oh, namanya usaha dakwah. Ini untuk memulai ini. Untuk memulai. Usaha dakwah ini seperti usaha tanam pohon, tanam padi, Alam taro kaifa daraballahu matalan kalimatan tayyibah ka kasyajaratin tayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin biidzni rabbiha usaha dakwah itu semulaikan seperti usaha nanam pohon pohon ditanam maka nanti keluar akarnya, keluar batangnya, keluar daunnya, keluar bunganya, keluar buahnya. Buah nanti bisa ditanam lagi, tanam lagi, tanam lagi, tanam lagi. Sehingga akhirnya manfaatnya nggak karu-karuan. Ini mulai kan ini ada buah ada biji mangga. Biji mangga satu. Ada orang memberitahu kepada kita, ini biji mangga ini. Di dalam biji mangga ini ada berjuta-juta biji mangga. Maka kita heran, masa betul begitu? Iya. Ini kalau ditanam Nanti jadi ratusan mangga, tanam lagi, jadi ribuan, tanam lagi, ratusan ribu, tanam lagi. Ini di situ ada jutaan biji mangga. Begitulah dakwah teman Dakwah itu nanti akan mendatangkan macam-macam kebaikan. Kalau orang mengatakan ini biji mangga ini di dalamnya ada mobil Mercedes, maka lebih heran lagi orang. Loh, masa? Iya, kamu tanam, nanti jadi ribuan mangga, kamu jual bisa untuk beli Mercedes. Nah. Kalau ada orang mengatakan, eh, ini biji mangga ini di dalamnya ada rumah. Di dalam sini juga ada istri. Wah, kata heran lagi. Loh, gila kamu ini bukan gila. nah, Ini kalau ditanam, nanti jadi ribuan mangga, bisa untuk beli rumah, bisa untuk kawin. nah. Coba kan. Ya dakwah itu seperti itu kan. Kalau usaha dakwah ini dibuat, maka akan timbul macam-macam kebaikan. Wujudnya generasi terbaik seluruh alam yaitu para sahabat. Kapan itu? setelah dakwahnya yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Wujudnya presiden yang terbaik seluruh alam, Sayyidina Abu Bakar siddiq radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kapan itu? Barokahnya dakwahnya yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Timbulnya ulama-ulama sahabat Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Eh, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu Semua itu timbulnya barokahnya dakwahnya yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Timbulnya panglima terbaik seluruh dunia yang perang tidak pernah kalah sama sekali. Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Di mana munculnya? Setelah dakwahnya yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wujudnya wanita-wanita terbaik seluruh alam. Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Kapan itu? Barokahnya dakwahnya yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini zaman Nabi dulu. Sekarang ke Jawa. Wujudnya kiai-kiai, wujudnya santri-santri, wujudnya hafid-hafid Quran di Jawa. Setelah dakwahnya Sunan Ampel dengan teman-temannya Wali Songo. Iya nggak sama kan? Dulu nggak ada nyembah berhala semua. Hmm. Turun lagi sekarang di Eropa mulai dibangun masjid-masjid. Hmm. Di Inggris dibangun masjid sekarang ini yang bisa menampung 70 ribu jamaah. Nah. Di London sana semelekan. Ini di Indonesia aja belum ada ini. Jadi semelekan natal kapan itu? Setelah dakwahnya itu orang-orang yang kurut itu semelekan. kan? Ya. Putar aja ke rumah-rumah itu. Bukan wali-wali juga bukan. Nah. Bukan orang pinter-pinter juga bukan, tapi orang nekat-nekat. Nah. Bondone-bondone nekat. Sekarang begitu juga di Eropa yang lain, di Prancis, di mana-mana, di Norwegia. Banyak orang masuk Islam. Sampai ke Rusia. Semua itu dengan barokahnya ada fikir dakwah kan Termasuk sekarang ini kita duduk di sini nih. Sekian banyak orang duduk memikirkan agama. Karena apa ini? Karena ada usaha orang gerak-gerak itu. Adanya orang-orang gerak mikirkan agama. Ilmunya pas-pasan, kesempatannya pas-pasan, hartanya pas-pasan. Tapi mereka yakin bahwa dia punya Allah. Allah yang menggunakan tongkat. Allah yang menggunakan tongkat Tongkatnya Nabi Musa telah digunakan oleh Allah untuk menghancurkan Fir'aun dan pasukannya. Tongkat, cuma tongkat saja. Tapi dia jelas dipegang oleh Nabi Allah Musa alaihissalam. Maka barokahnya luar biasa. Kebatilan terbesar seluruh dunia hancur sebab tongkat ini. Ketika tongkat ini dipegang oleh Nabi Allah Musa alaihissalam digunakan sesuai perintah Allah. Begitu juga diri kita ini semalaikan. Kalau kita ini mau dipegang oleh Rasulullah. Nah. Dipegang oleh Rasulullah. Ya Allah, peganglah tanganku ya Rasulullah. Gunakan aku untuk menjalankan perintahmu. Maka nanti barokahnya insya Allah tidak kalah dengan tongkatnya Nabi Musa. Hmm. Kita serahkan diri kita pada Rasulullah. Ya Rasulullah, Pegang tangan saya ini ya Rasulullah. Saya siap mengikuti perintahmu. Suruh apa saja. Suruh dakwah-dakwah, suruh ngaji-ngaji, suruh dongo-dongo, suruh apa pokoknya saya manut. Nanti hidup kita jadi barokah. Hidup kita jadi asbab kebaikan di mana-mana. Di rumah jadi sebab kebaikan di rumah, di masjid jadi sebab kebaikan di masjid. Di mana-mana jadi asbab kebaikan, jadi asbab hidupnya agama. Jadi asapkan ketentraman, ketenangan, kerukunan di mana saja kita berada. Mari kita nanti insyaallah kan? Kita serahkan diri kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti tongkat Nabi Musa diserahkan kepada Nabi Musa. Kemudian oleh Nabi Musa digunakan untuk apa tongkat ini? Digunakan ikut perintah Allah. Sebelum Nabi Musa jadi nabi, maka tongkatnya digunakan untuk ngembala kambing, untuk ini, untuk itu. Menurut kemauan Nabi Musa alaihissalam sebelum jadi nabi, setelah jadi nabi tongkat digunakan ikut perintah Allah. Buang tongkat hai Musa, dibuang. Pukulkan ke lautan, dipukulkan. Lemparkan ke tukang sihir, lemparkan. Tiba-tiba terjadi keajaiban Lemparkan tukang sihir, tukang-tukang sihir pada masa Islam. Lemparkan ke lautan, lautan tahu-tahu jadi jalan tol. Pukulkan ke, ke batu, batu keluar air. Kapan terjadi? Ketika tongkat digunakan dengan perintah Allah. Anu bahar. Pukulkan tongkatmu ke lautan ya Musa. Bukan maunya Nabi Musa, ini perintah Allah. Maka hilangkan dari diri kita ini. Apa mau saya? Hilangkan itu. Itu membuat tidak barokah. Apa perintah Allah kepada saya? Saya ini hamba Allah. Saya umat Rasulullah. Apa perintah Allah? Apa sunnah Nabi? Itu yang akan saya kerjakan. Nah kalau itu udah mantep mantep dalam hati, nanti barokah hidup kita ini mulai kan. Tapi selagi pikirannya apa mau saya, sing enak ya opo, eh sigis, gak ono kekuatan nih, Gak ono barokae gitu. Dia orang itu kalau sudah pikirannya enaknya gimana? Nah, ini putus hubungannya dengan Allah. Mau saya bagaimana? Nah, ini sudah berarti lupa kalau dia hamba Allah. Tapi kalau orang itu pikirnya apa perintah Allah akan saya kerjakan, apa larangan Allah akan saya tinggalkan, apa sunnah Nabi itu yang saya kerjakan, yang bukan sunnah Nabi saya tinggalkan. Baru hidupnya barokah. Insya Allah malaikat. Tapi ini juga perlu rujuk kepada para ulama. Hmm. Jangan memberi kesimpulan sendiri, ini sunnah Nabi. Tidak, tanya dulu pada ulama-ulama ahlinya, ini sunnah Nabi bukan. Karena sunnah Nabi itu sudah diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat. Para sahabat telah mengajarkan kepada para tabi'in. Telah didata komplit oleh para imam-imam. Para ulama-ulama mustahidin. Ya. Alimah Syafi'i, Alimah Malik, Alimah Bukhari, Abu Hanifah, dan lain-lain. Kita harus rujuk pada mereka. Kalau kita mau mengamalkan sunnah Nabi tidak melalui mereka, jaminan mesti keliru. Hmm. Mesti keliru. Hmm. Sunnah Nabi itu harus kita melalui jalur orang-orang ahlinya sehingga kita tidak keliru. Namun Allah Subhanahu wa taala maka hidupnya agama ini dengan dakwah dimulainya dengan dakwah. Maka yang mulia Nabi aku Muhammad SAW telah buat dakwah. Begitu tertib Allah, hidupnya agama itu dakwah. Dimulai dakwah. Awal-awalnya ditentang oleh kebanyakan manusia. Sampai jin pun menentang. Nah. Jin-jin datang mengganggu Nabi ketika Nabi dakwah di Mekah. Manusia-manusia menghalang-halangi dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang. Tapi terus, Nabi terus saja. Nah, akhirnya seluruh orang Mekah masuk Islam. Awalnya hampir seluruh orang Mekah memusuhi Nabi, tapi akhirnya 100% membela Nabi. Ini dakwah itu anehnya begitu semuanya kan. Saya itu mau dakwah di kampung saya, Pak, tapi semua orang menentang. Eh, itu bagus, mengharus itu. Hmm. Dulu Nabi semua orang nentang. Nah, satu dua aja yang gak nentang. Tapi terus terus terus lama-lama berubah. Jadi pembilanya semuanya. Jadi wali-wali semuanya. Insya Allah kan? Jadi jangan kamu punya pikiran kalau orang-orang membela saya ya Bismillah. Tapi kalau orang-orang itu gak mau, mau loh gimana? Nah, kok angel temen sih urip? Nah. Pokoke dalon-dalon waton kelakon. Nah, akhirnya orang dalon-dalon juga kelakon. Nah. Jadi semulaikan Allah SWT tidak begitu. Dakwah dengan bijak, dengan hikmah, dengan kelembutan. Tapi yakini kalau dakwah itu teruskan akhirnya akan terjadi perubahan. Intang surullah yang surkum janji Allah. Kalau kamu tolong agama Allah, Allah tolong kamu. Terus saja, terus dakwah ini sudah dikerjakan oleh teman-teman kita di tengah-tengah negara kafir di Inggris, di tengah-tengah negara kafir di Prancis, bisa jalan kok semuanya kan? Ribuan masjid dibangun, masa di Jawa nggak bisa? Ah. Tuhan mereka, Tuhan kita sama semuanya kan? Ah. Quran kita, Quran kita, mereka sama, kitab kita, kitab mereka sama, nabi kita, nabi mereka sama, maka kalau kita sungguh-sungguh di dalam perjuangan agama ini akan datang pertolongan yang sama juga. Bahkan lebih baik insya Allah. Insya Allah malaikat Jangan ada keraguan sedikit pun. Baginda Nabi Ali Shallallahu Wasallam mengatakan kurang lebihnya, ya tialan nas zaman, ya syukuna fil jihad, fajahidu yaumaidin Fa'inal jihad ya yauma idzin hadir. Atau kama kuala Rasulullah saw Akan datang satu masa orang itu ragu dengan perjuangan. Apa masih ada gunanya Nyanyi berjuang sekarang ini? Berjuanglah pada waktu orang-orang ragu dengan perjuangan itu. Sesungguhnya perjuangan pada waktu itu akan dibikin oleh Allah. Hober, hijau royo-royo. Ah, segar kembali. Hmm segar kembali. Maka semulaikan Allah Ta'ala. Kita putuskan dalam hati kita masing-masing. Bahwa kita hidup entah masih berapa tahun, entah masih berapa bulan. Mungkin juga tinggal berapa hari. Kita niatkan hidup ini untuk usaha menghidupkan agama. Insya Allah malaikat. Orang-orang punya cita-cita bagaimana mati punya rumah, bagaimana mati punya sawah, untuk diwariskan kepada anak cucunya. Itu juga tidak salah. Tapi yang paling penting lagi itu semula kan bagaimana kita mati sudah banyak orang-orang yang akan meneruskan perjuangan kita. Insya Allah kan. Yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW beliau wafat meninggalkan rumah kecil yang sederhana, meninggalkan harta yang sangat-sangat sedikit, tapi beliau telah meninggalkan perkara yang lebih mahal daripada itu. Beliau meninggalkan 124 ribu sahabat. Yang semua ini nggak ada yang tidak aktif. 124 ribu sahabat ini 100 persen pejuang-pejuang agama semua mengamalkan agama semua akhirnya menyebarkan agama seluruh alam. Insya Allah Semua sahabat aktif dengan nas Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sahabat ini semua dakwah semua. Ini nas Quran ini semua Bukan data tim taskil. Data tim taskil itu kadang-kadang keliru. Orang aktif dianggap nggak aktif, orang tidak aktif dianggap aktif yang tidak aktif dianggap tidak aktif hmm, hmm. kadang kadang keliru juga hmm. tapi kalau Quran nggak mungkin keliru semuanya kan sahabatnya aktif semua itulah warisan yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW warisan yang kedua beliau punya masjid masjidnya sederhana Tiangnya dari pohon-pohon kurma, lantainya dari tanah, lampu nggak ada. Tapi masjid ini hidup amalan 24 jam. Itulah masjid Nabawi. Maka nah, kita ingin begitu. Bagaimana kita ini mati sudah meninggalkan orang-orang yang akan meneruskan perjuangan kita ini. Insya Allah malaikat. Syekh Muhammad Ilyas rahimahullah 80 tahun yang lalu mereka. Ketika beliau wafat, akan wafat tersenyum aja. Ditanya sama murid-muridnya Syekh, kok tersenyum aja kelihatannya gembira sekali. Ya, orang itu biasanya kalau mati meninggalkan satu istri beberapa anak. Tetapi saya mati meninggalkan ribuan orang yang akan meneruskan amalan saya. Udah, nggak apa-apa saya mati, seneng saya mati nggak apa-apa. Hmm. Itulah cita-cita orang yang beriman, cita-cita umat Nabi. Bagaimana kita mati sudah meninggalkan orang yang akan meneruskan perjuangan kita. Sudah punya taksilan berapa ribu orang keluar empat bulan yang akan meneruskan perjuangan. Insya Allah mana kan. Hmm. Sudah punya masjid-masjid yang hidup 24 jam hmm, yang akan meneruskan ini amalan agama ini. Ini kita pikirkan sekarang mereka. Setiap usaha ada modalnya kata para ulama. Dan modal daripada usaha agama adalah keyakinan. Ini model pertama. Keyakinan kepada Allah bahwa yang berkuasa hanya Allah, manusia tidak berkuasa. Yang menciptakan manusia yang berkuasa, bukan raja-raja yang berkuasa. Yang menciptakan raja-raja yang berkuasa. La ilaha illallah. Yang berkuasa hanya Allah. Sehingga harapan hanya kepada Allah. Yang dimintai hanya Allah SWT. Yang ditakuti hanya Allah SWT. Sehingga malu kepada Allah kalau berbuat maksiat. Malu kepada Allah kalau tidak amal agama. Ini sumbernya daripada keyakinan. Masalah saya cuma satu saja. Kalau Allah ridho beres, kalau Allah tidak ridho tidak beres. Hmm keyakinan atas la ilaha illallah dan keyakinan atas Muhammadur Rasulullah bahwa pimpinan kita, pembimbing kita adalah yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Siapa ikut selamat, siapa tidak ikut tidak akan selamat. Satu-satunya jalan menuju ridho Allah hanya satu jalan, jalan yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Nggak bisa ngarang ini. Saya itu punya inspirasi sendiri. Saya sudah bertapa di gua segolo-golo Gunung Lawu. Hmm. Sudah dapat wisik hmm. dari demit. hmm. Bahwa untuk nah, eh tidak, eh, kamu itu keliru kamu itu. Hmm. Satu-satunya jalan menuju ridho Allah hanya jalan satu saja yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Seumpama jalan menuju ridho Allah itu bisa dikarang orang mereka. Bisa dikarang oleh manusia. Allah tidak ngirim nabi-nabi rasul-rasul. Wes pikirin dewe. Kowe yang diutak kabeh ngono kok. Hmm. Kenapa Allah ngutus nabi-nabi, ngutus rasul-rasul yang terakhir yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW menunjukkan bahwa manusia ini nggak bisa hmm. Cari jalan keselamatan sendiri itu nggak bisa. Otak manusia ini kecil. Cuman satu liter kurang lebihnya. Sedangkan masalah manusia itu banyak. Apa yang akan terjadi besok kita nggak tahu. Apa yang akan terjadi setahun lagi, dua tahun lagi, tiga tahun lagi. Apa yang akan terjadi di padang masyar, apa yang akan terjadi setelah dunia. Nggak ada yang tahu selain pencipta dunia ini, selain Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang membanggakan otaknya itu sebetulnya orang jahil teman-teman. Otak kamu lo tahu apa? Gak tahu apa-apa. Kamu tahu yang di atas langit itu apa? Kira-kira lah, kira-kira kalau kira-kira semua orang gendeng juga bisa. Setelah dunia ini akan ada apa? Kira-kira lah kira-kira itu gak ada gunanya. La yughni minal haqi syai'a. Ini berita langsung dari pencipta alam semesta. Dibawa oleh utusannya yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Setelah dunia ini akhirat. Tidak akan selesai ceritanya seorang anak manusia. Sebelum sebagian masuk neraka. Sebagian masuk surga. Nah, inilah cerita kita. Sama aja. Yang melek, yang ngantuk, pejabat, rakyat. Akhirnya sama. Kalau nggak ke neraka, ya ke surga. Jangan kamu merasa bisa selamat dari urusan ini. Allah saya ini bukan ustadz, bukan kiai, bukan apa pak. Allah saya ini ya bagian ngantuk saja. Eh, nggak ada begitu itu. Fariqun fil jannah wa fariqun fil sa'ir. Nggak akan ada selesainya kehidupan kamu itu sebelum jadi raja-raja di surga atau jadi intip di neraka. Kalau ikut Rasulullah SAW sampai mati dalam iman Islam, masih jadi raja-raja di surga Allah. Tapi kalau tidak mau, ya akan jadi intip di neraka Allah. Maka semalekan Allah Ta'ala, sekarang waktunya kita ambil keputusan semalekan Ambil keputusan yang mantap dalam hati ini. Bahwa hidup kami ini untuk untuk ridho Allah, untuk agama Allah. Dan untuk memperjuangkan agama Allah. Seperti kehidupan para nabi, para rasul. Kehidupan yang mulia Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dakwah saya mati. Seluruh para nabi, para rasul, dakwah saya mati. Ibadah sampai mati. Taklim sampai mati keluarga kita pun agama ini sampai mati semuanya Bukan empat bulan, bukan 40 hari, bukan sampai mati. Insya Allah malaikat. Hmm. Lalu Nah untuk supaya kita bisa memegang agama sampai mati ini perlu kita latihan keluar empat bulan malaikat. Untuk apa? Orang itu kalau keluar empat bulan panas, dingin, siang, malam di tempat yang sesuai, di tempat nggak sesuai, orang suka, nggak suka. Terus amal agama. Lapar amal agama, kenyang amal agama. Maka semoga dengan latihan seperti itu nanti pulang itu habis 4 bulan itu terus bisa amal agama terus. Perlu latihan mereka. Innamal ilmu bita'allum wa innamal ilmu bita'allum. Kalau kita ini perlu latihan-latihan. Kita ini di pesantren baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu latihan kadang-kadang berminggu-minggu, berbulan-bulan belum benar-benar aja. Hmm. Baru baca Quran itu perlu latihan. Bagaimana mengamalkan Quran tidak perlu latihan? Hmm. Perlu latihan teman-teman. Dulu para sahabat dilatih baca Quran, juga dilatih mengamalkan Quran dan dilatih meyakini Al-Quran. Di masjid diajari Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkau yang aku sembah, hanya engkau yang aku mintai tolong. Ini diajarkan di masjid oleh Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah bukan hanya begitu, dok memberi contoh kepada para sahabat bagaimana mempraktekkan ayat ini. Waktu perang Uhud, orang kafir datang di depan, belakang, kanan, kiri, bawa pedang semua. Nabi baca ayat ini. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkau yang aku sembah, hanya engkau yang aku mintai tolong. Langsung orang kafir itu terpental semua, mencelak semua mereka. Jadi Nabi itu mengajari ilmu agama dan mengajari yakin pada agama, mengajari prakteknya. Nah, mulai Ta'ala Maka untuk itulah mulai Ta'ala Kita latihan Insya Allah mulai kan Yang mau keluar Satu tahun silakan berdiri Ini satu baik yang baru maupun yang sisa masa yang mau keluar tahun silakan berdiri ke depan ke selatan sini monggo Allah Pak Jrul mana Pak Jrul Ngapa di bolomu? Bolomu di Jrul. Yang mau keluar satu tahun, yang baru maupun yang sisa masa silakan berdiri ke sini. Ini satu saat Masya Allah. Mereka sudah belajar ngaji bertahun-tahun, sekarang belajar mempraktekkan dalam masyarakat satu tahun saja, nggak usah lama-lama. Hmm. Nah, itu satu tahun itu belum cukup dirasakan untuk mereka. Ya. belum cukup. Nah, ya. itu anak-anak STM untuk belajar memperbaiki sepeda ontel itu tiga tahun mereka. ini memperbaiki hati satu tahun belum cukup. Nah, sepeda ontel mereka Belajar memperbaiki di STM tiga tahun, itu pun nggak bener-bener, masih baikan Pak Hamdani. Hmm. Nah, lagi, lagi. Kemudian yang empat bulan teman-teman, empat bulan silakan berdiri ke selatan sini. Yang empat bulan, yang niat empat puluh hari naikkan empat bulan. Allah Monggo, monggo langsung maju mohon monggo sekarang bulan sekarang. Yang niat 40 hari sekarang dirubah jadi 4 bulan malaikat. Nah. Untuk menguatkan, mengokohkan nah, hati kita semua malaikat. Nah. Kalau batu bata itu bakarnya lama, maka dia jadi kuat, keras. Nggak mudah hancur. Tapi kalau bakarnya cuma tiga hari itu mudah. Mudah hancur, nah, keprok. Nah jadi tanah lagi. Tapi kalau membakarnya itu satu bulan begitu, oh, jadi hitam itu, jadi lebih kuat dari batu. Begitu juga amalan kita ini, kalau kita mau mujahadah dipanasi empat bulan ini, insya Allah lebih kuat lagi. Tidak lembek gitu. Kalau bangsa tiga harian itu kadang-kadang masih mudah keprok nah, kalau kena hujan. Nah. Bahkan nggak kena hujan aja sudah bentet. Nah. Ya. Ini kalau empat bulan nah, biasanya lebih kuat ini. Silakan dimulaikan. Monggo. Sekarang yang 40 hari. Bismillah, ini cepet aja 40 hari. Ya, silakan, monggo. Ah, berdiri 40 hari. Silakan, silakan. 40 hari, 40 hari. Monggo kita semua niat semalekan. Jangan ditunda kalau bisa semalekan. Urusan dunia ini seperti pohon juga semalekan. Tambah hari akarnya tambah panjang, tambah banyak, tambah banyak. Kalau kita tunda, nanti bulan depan aja saya keluar. Itu bulan depan itu urusannya tambah banyak, bukan tambah sedikit. Nah. Nanti kalau sudah kawin aja saya keluar. Nah, sudah kawin Nah, nanti kalau sudah punya anak aja lah. Nah, kalau sudah punya anak gimana? Ah, ini anaknya masih kecil-kecil gimana? Kalau sudah agak gede, ya. agak gede, anaknya perlu biaya ngaji, biaya sekolah. Nah, jadi tambah banyak aja urusannya semuanya Dan tahun depan itu semuanya atau bulan depan itu setan masih hidup nggak semuanya Nah, masih hidup aja. Nah, jadi kalau kita nunggu longgarnya ini nggak akan pernah longgar. Dipaksa sedikit semalekan. Bismillah begitu berangkat. Monggo kan. Sudahlah jaminan ini. Kalau kita nunggu longgar nggak akan pernah longgar. Orang yang paling longgar di dunia ini hanya orang sakit di rumah sakit itu kan. Atau orang di penjara itu longgar itu nggak punya kerjaan. Atau orang di kuburan itu juga longgar itu. Hmm. Jadi kalau kita ini nunggu longgar berarti nunggu di penjara atau nunggu sakit apa nunggu mati. Nah. Ya akan ada longgarnya, maka dilonggar-longgarkan. Bagaimana mereka? Hmm. Dilonggar-longgarkan. Ojo oh, jangan ngenteni longgar, gak ono longgare. Siapa sekarang ini tasil yang mudah sekali, tasil niat kan Nah. barang siapa yang niat bikin persiapan ya dapat pahala perjuangan juga. Maka yang niat untuk negeri jauh tahun ini dan niat IPB India Pakistan Bangladesh silakan berdiri ke utara sini. Monggo sing badhe niat negeri jauh kalau IPB jumeneng. Itu tentang ngadeko ngono, ora. Wis entuk ganjaran. Aja Ngadeke males sih opet apa tuh jane. Monggo. Monggo, ayo bentuk jamaah negeri jauh IPB. Bulannya berapa bentuk situ? Kemarin dari sini sudah siap satu jamaah ke Korea. Nah. Mau diperangkatkan sepatnya ini. Yang lain-lain, monggo. Niat rian, Pak. Nah niat rien eh, nah, orang kapan mangkate niat rien terus hitungani persiapan di tengah-tengah persiapan kita mati insya Allah sudah dapat pahala Man mata walam yagzu walam yuhadis nafsu ghazban mata ala syu'batin minan nifaq Barang jawa mati belum berjuang atau niat berjuang maka matinya mati atas sabangan munafik. Hmm. Jadi kalau bisa kita ini mati dalam perjuangan kalau minimal minimalnya niat ojo niat pun ora. Wis haula wala illa billah. Hmm.